Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan astabahullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan seputar tanda-tanda hari kiamat halaman 171 yang kitabnya cetakan sama ini ya. Kalau yang cetakannya nggak sama, matan bagian atas. Yang tidak punya kitab itu dikondisikan buku tulisnya ya. Memang ada faedah. enam Kata beliau, qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, matanya karya alimam Ibnu Qudamah rahimahullah Muwafaquddin. Ibnu kudama gelarnya Muwafaquddin, seorang yang dikasih taufik agamanya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wa min dalik termasuk beriman terhadap perkara ghaib asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Paham ya? Tanda pada hari kiamat itu harus kita imani. Yang sudah ada atau yang belum ada, yang sudah terjadi atau belum. Apa di antaranya sudah terjadi? Tanda-tanda hari kiamat sudah terjadi apa di antaranya? Terbelahnya bulan. Kita imani. Sebutkan nama Al-Qur'an kan, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar telah dekat hari kiamat dan sungguh bulan telah terbelah. Bulan sudah terbelah. Faham ya? Itu harus kita yakini walaupun apa? Kita nggak menyaksikannya. Nah, ada beberapa tanda yang belum kita menyaksikan dan belum terjadi. Seperti apa tanda dari kiamat? Keluarnya Dajjal, keluarnya Ajud dan Ma'jud. Itu tanda-tanda dari kiamat atau bukan? Sudah terjadi belum? Belum. Itu harus kita yakini juga keberadaan Dajjal sudah ada, cuman tempatnya kita nggak tahu. Harus kita yakini. Ya cuma sudah ada belum? Sudah. Di mana tempatnya? Allah alam. Itu juga kita yakini juga. Paham ya? Jangan sampai wah nggak mungkin. Nah, kalau seadanya ada ya nampak, nggak harus nampak. Sesuatu yang ada itu tidak harus apa? Nampak dibantah oleh para ulama. Sesuatu yang ada itu harus nampak itu keliru. Sesuatu yang ada tidak harus nampak karena ada terbagi menjadi dua ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Sekarang jin dan malaikat ada atau tidak? Ada enggak jin dan malaikat? Ada, nampak enggak? Enggak nampak, tapi ada. Ada sesuatu yang nampak yang sekarang saksikan ini. Sesuatu yang ada nampak. Jadi jangan sampai ada pemahaman sesuatu itu harus nampak itu enggak benar. Paham ya? Ini tuh bantah orang-orang yang enggak mau beriman dengan tanda dari kiamat. Jadi harus nampak dulu berpercaya gitu loh. Paham ya? Kita lihat. Qala Syekh Shalal Fauzan atabahullah Wa min dzalika min akhbaril ghaib al-mustaqbalah allati yajibul iman biha. Simak itu. Wa min dan di antaranya juga eh, beriman terhadap perkara ghaib, beriman terhadap kabar-kabar yang ghaib yang mustaqbalah yang akan datang yang wajib kita mengimaninya. Asyratus sa'ah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Naam. Sampai-sampai Jibril alaihissalam ketika datang dalam hadis yang panjang itu hadis Jibril at-Tawil bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Akhbirni 'anis Kabarkan kepadaku tentang apa? Tentang hari kiamat. Bagaimana jawaban Rasulullah alaihi salatu wassalam? "Mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il." Yang bertanya itu eh, atau yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang bertanya itu lebih tahu seharusnya. Jibril lebih tahu seharusnya. Makanya Rasulullah mengatakan seperti itu. Paham ya? Seharusnya yang bertanya itu lebih tahu karena malaikat kan dekat dengan Allah Taala gitu ya, Itu pun Rasulullah Rasulullah SAW dan Jibril Sallam pun nggak tahu. Akhirnya tanya, faakhirnya anamarotihah. Kalau gitu kabarkan kepada tentang tanda-tandanya. Kalau tanda-tandanya ada dan dikabarkan antalidal amatu rabbataha wa antara hufatal uratal alah ri'asya Allah fil bunyan ya kan nah Tanda-tandanya ada, adapun kapan terjadinya wallahu a'lam. Kita lihat caranya berikutnya. Wal asratu jam'u syartin. Al asrat jamu syart itu tanda-tanda wa huwal alamah itu tanda. Qala Allah azza wa jalla Allah Taala mengatakan fahal yang duruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Faqad jaa asratuha. Tidaklah mereka menunggu yang durun di sini melihat. Tak kasih faedah ingat-ingat. Nadhara illa dengan nadhara ila itu beda. Kalau nadhara ila melihat, nadhartu ila Zaidin, ila Zaidin, aku melihat Zaid. Tapi kalau nadhara ila itu berarti menunggu. Dibedakan ya. Jadi kan ini kan tidaklah mereka melihat, bukan gitu. Tidaklah mereka menunggu, menanti. Jadi paham enggak? Nah, jadi itu kan illa. Fahal yang duruna ila. Paham ya? Sehingga artinya bukan melihat ya, tapi menanti atau menunggu. Tidaklah mereka menunggu atau menanti kecuali apa yang mereka tunggu itu kecuali yang mereka tunggu adalah hari kiamat yang datang secara tiba-tiba dan sungguh telah datang tanda-tandanya ai alamatun qiyamiha tanda-tanda tegaknya hari kiamat apa di antara tanda-tandanya nah barakallahu fi terjadinya huru-hara keributan khamr perzinaan di akhir zaman banyaknya kekacauan kerusakan kerusuhan itu semuanya termasuk tanda-tanda hari kiamat paham ya cuman tanda-tanda yang kubra dan yang suhra itu diperhatikan wa dan tanda-tanda dekatnya tragedi kejadian dari kiamat tersebut. Coba bayangkan, 40 hari Dajjal berkuasa, 40 hari saja. Tapi hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Dajjal berkuasa, membawa surga dan neraka. Surga Dajjal, neraka bagi orang-orang mukmin neraka dajjal surga bagi orang mukmin pengikut dajjal kebanyakan orang-orang Yahud dan para wanita wal Allahumma salim salim na'am nah ambil dikit lagi perhatikan Nah barakallahu fiik fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum kemudian mereka tidak ada alasan lagi ha? Eh? mau kemana mereka nggak ada alasan lagi nggak ada peluang lagi tobat kalau sudah datang tanda-tanda hari kiamat tersebut Maksudnya kalau sudah datang hari kiamat, terbit matahari dari arah mana? Tanda-tandanya antaranya yang hmm? timur atau barat? Barat nggak diterima lagi tobatnya. Paham ya? Tobatnya tidak apa? Tidak diterima lagi kalau sudah matahari terbit dari arah barat. Mahum. Makanya yang namanya tobat jangan ya, ditunda-tunda. Rasulullah alaihi wasallam berkata dalam hadis yang sahih, wala tanqatu'ut taubah hatta wala tanqatu'ul hijrah hatta tanqatu'ut taubah wala tanqatu'ut taubah hatta tatlu syamsul maghribiha hijrah itu tidak akan pernah terputus sampai terputusnya taubat dan taubat itu nggak akan pernah terputus pintu masih terbuka lebar sampai kapan sampai matahari terbit dari arah barat waliyadzubillah nah kita lihat wala yuqbal minhum taubah lihat ini kata beliau Idza qamat idza qamat as apabila hari kiamat tegak, sa'ah dunia jangan diartikan jam. Terus Durus lughat satu artinya jam, sa'ah pun jam. Paham ya? Di sini artikan apabila telah berdiri jam keliru. Sa'ah di sini adalah hari kiamat. Mafhum? Nah, apabila telah tegak hari kiamat, falaisa lahum majalun lil iman wa tasdiq Perhatikan ini, maka tidak ada lagi kesempatan untuk mereka beriman dan membenarkan lagi di hari tersebut wala yuqbal minhum taubatnya Gak diterima tobatnya paham ya kalau tobatnya nunggu hari kiamat gak terima lagi sudah matahari terbit dari barat gak terima lagi taubatnya nah ada lagi enggak waktu-waktu enggak terima taubatnya ketika nyawa sudah habis kerongkongan Ketika nyawa sudah habis sampai kerongkongan, ghargharah enggak terima lagi. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubatnya seorang hamba selama belum gor Gharghara itu nyawa sudah kelompongan. Paham ya? Sudah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, dia tobat nggak terima lagi. Makanya Firaun ketika ditenggelamkan ke dalam laut sempat mau apa? Beriman, nggak terima lagi sudah. Karena ajal dan menjemputnya gharghara sudah di situ. Paham? Terlambat sudah, nggak terima lagi sudah. Nah, Ikhwani fi din azza nazakumullah barakallahu wa asratus sa'ah katsiratun disma itu dan tanda-tanda kiamat banyak minha di antaranya al-alamatul ula tanda-tanda yang pertama wa minha al mutawassirah tanda-tanda yang pertengahan wa minha al-akhirah tanda-tanda yang datang di akhir sudah pahami ya kita ambil satu tanda dulu tanda yang pertama disma itu amal ula ada tanda-tanda yang pertama faqad hasalat wa lihat ini Tanda-tanda yang pertama sudah terjadi dan sudah habis. Apa diantaranya? Terbelahnya bulan sudah terjadi. Iktarafatis sa'ah wa syaqqal qamar. Terjadi sudah. Nah, kita lihat wallahu a'lam kata beliau. Minha diantaranya tanda hari kiamat yang pertama sudah terjadi bi'satun nabi saw. alaihi Diutusnya nabi, sudah belum? Sudah. Diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam fabi'tatun nabi alaihi salatu wassalam min asratis sa'ah maka diutus di nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam termasuk tanda-tanda hari kiamat li'annahu nabiyyus sa'ah dikarenakan, dikarenakan beliau digelari dengan apa digelari dengan nabi hari kiamat karena nabi akhir zaman enggak ada lagi nabi setelahnya bisa dipahami ya 6 alaihi salatu wassalam qala lihat ini hadisnya jelas ya qala beliau mengatakan bu'istu ana wasa'aka hatain Wa asyara bi usbu'ih as wal Kata beliau, aku diutus dan datangnya hari kiamat seperti ini. Lihat ini. Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya as-sababah wal wusta. Sababah telunjuk. Kenapa dinamakan sababah? Sudah kita lewati. Orang mencaci maki menghina pakai ini. Enggak pernah orang lagi maki sembarangan. Ada mencaci maki ini? Enggak ada. Sababah Orang Arab menjelaskan itu. Kenapa nama sababah? anu yasub. Paham ya? Karena orang yasub mencaci maki dengan ini, sababah. Jari jemari ini. Paham ya? Ini sekedar selingan bahasa Arabnya seperti itu. Sababah kenapa? Karena orang seringnya mencaci maki dengan jari jemari. Benar enggak? Benar apa enggak? Atau kelingking? Atau sempolan? Jari jemari. Nah, kemudian yang kedua, karena orang biasanya nambah barakallahu mengisyaratkan ketika tasahud Itu di yang Nah, barakallahu disebutkan ketika salat tasyahud mungkin dengan dengan jari telunjuk. Mahum. Nah, digunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan seringnya orang kalau menuju ke arah langit tauhid, namanya asyhadu an la ilaha illallah. Paham? Bukan asyhadu an la ilaha illallah. Paham? Itu juga di antaranya. Syahidnya ketika itu Rasulullah mengatakan bu'istu ana wasa'kahatain. Aku diutus dengan datangnya di kiamat seperti ini. Yang mana yang dimaksud? Eh, yang mana? Jarak antara jari telunjuk lo dengan jari tengah. Jaraknya dekat atau, buahnya Dekat sekali. Termasuk tanda hari kiamat berarti. Termasuk tanda hari kiamat sudah dekat hari kiamat. Lalu cuman kapan datangnya Allah alam. Mahfum? Seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Fahuwa Nabi Yusa alaihi maka beliau digelari Nabi Yusa Nabi hari kiamat karena beliau nabi terakhir. Gak ada nabi lagi setelahnya. La nabiyya ba'dahu ila an taqumas Enggak ada nabi lagi setelahnya sampai tegak hari kiamat. La nabiyya ba'dah. Jangan baca la nabiyun. Waktu di negara waktu itu daurah Syekh Abdul Razak bagus sekali. Beliau menyebutkan juga faedah yang sering kita sebutkan itu. Ada orang baca la nabiyun. La nabiyun susunan tada khobar. Ngartikannya la adalah nabi setelahku. La adalah nabiyun ba'dah. La adalah nabi setelahnya. Berarti ada nabi setelah Rasulullah namanya la. Nabi lah Waktu itu dibaca waktu daurah itu ya. Nah, ternyata di Arab juga ma'ruf itu ya. Nah, maksudnya orang menggunakan susunan tidak khabar untuk apa baca ini keliru. La nabiyun ba'dah keliru. La nabiyya, lanya la nafil jinsi namanya. La nafiyah lil jinsi. Meniadakan semua nabi gak ada lagi setelah sudah. Paham ya? Nah, enggak ada nabi lagi setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Sayati ba'di salasuna kadzabun akan datang setelah aku meninggal nanti 30 orang pendusta mereka semuanya. Kullu wahidin minhum yadda'i anahu nabi. Masing-masing mereka mengaku aku nabi. Sampai negara kita Republik Indonesia nggak terlambat, ada juga yang aku nabi. Bukan laki-laki, bukan orang Arab, tapi perempuan. Paham ya? Nah, sudah dipenjara waktu itu ya. Mungkin yang masa-masa waktu itu tahu dan menyaksikan kejadiannya mungkin tahu. Perempuan kan waktu itu ya, nggak terlambat Indonesia. Ada juga yang ngaku nabi ternyata. Walaupun di Arab sudah banyak waktu itu ya. Di antaranya Musailam al-Kadzab yang dibunuh sampai membunuh eh, sampai mungkin fitnah memiliki fitnah tengah-tengah para sahabat hingga eh, saling eh, barakallahu fit terbunuh juga sebagian para sahabat Musailam al-Kadzab. Nah, Allah musta'an. Kita lihat Wa mahatata minal futuhat wa intisar Islam dan apa-apa yang terjadi berupa apa? kemenangan-kemenangan tersebarnya agama Islam. Ini juga tanda hari kiamat. Kullu hadza min alamatis sah. Ini semuanya termasuk tanda-tanda hari kiamat. Intisar Islam intisaruhu fil ard. Kullu hadza min alamatis sah. Perhatikan ini. Pertolongan Islam ditolong, tersebarnya agama Islam di muka bumi ini, semua ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Wa mahadatsa minal fitan bainan nas wal huruf dan apa-apa yang terjadi eh, berupa fitnah-fitnah di antara manusia dan peperangan-peperangan juga tanda hari kiamat. Perhatikan, peperangan-peperangan, fitnah di antara manusia, ini semuanya juga tanda-tanda hari kiamat. Ya enggak? wajah Wa di ba'dakum fitnah dan atas birun Kami jadikan di antara kalian tuh dan di antara yang antara yang lainnya fitnah ujian. Paham ya? Apakah kalian mau bersabar? Syahidnya di situ barakallahu fi peperangan, fitnah itu itu semua tanda-tanda hari kiamat wasabqud dima dan juga banyak apa darah dialirkan permudah mudahan mengalirkan darah kaum muslimin kullu hadza min alamatis ini semuanya termasuk tanda-tanda hari kiamat li'an rasulullah alaihi wasallam akhbara an dzalik dikarenakan Rasulullah alaihi wasallam mengkabarkan tentang hal tersebut jadi ini semuanya tanda-tanda yang pertama ya nanti ada tanda yang pertengahan ada pula tanda yang akhir. Insyaallah kita tunda berapa pertemuan yang akan datang. Nasallahu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin.